Kita lanjutkan yang masalah munada dulu. Anda selesaikan dulu masalah munada ini. <clears throat> ditulis munada alam yang berbentuk isi mangkus nada untuk alam tapi dibentuk dari isi mangkus. Seperti seseorang yang bernama Rodi atau Hadi. Ada ya mangkusnya ya. Seperti ada orang, seseorang yang dia itu bernama Rodi sama Hadi. Itu kan isim mangkus, isim yang diakhiri dengan ya huruf ya. Dan sebelumnya berharokat kasroh. Maka cara memanggilnya dengan dua cara. Memanggil munada alam Mufrod, tapi dia berbentuk mangkus, isi mangkus seperti rodi sama hadi. Cara memanggilnya ada dua cara. Yang pertama <clears throat> dengan membiarkan ya-nya. Jadi ya yang pada isi mangkus itu dibiarkan tetap ada. Contoh Contohnya ya rodi akobil. Itu kata beliau contohnya adalah ya rodi akobil. Tapi dengan ya mangkus tetap ada. tulis di bawahnya kita i'rab dia ya. Radi munada mabniun ala domin Sekarang Rodi kita i'rab kan ya rodi akobil terus tulis di bawahnya rodi ini yang titik dua terus di irob munada mabniun ala mukod muqaddarin dia adalah munada yang mabni di atas domma yang muqaddar mana amin zuhurihi as-siqalu. Mana'a min zuhurihi as-siqalu. Jadi anak ulangi Rodi. munada mabniun ala dhammin muqaddarin mana'a min zuhurihi as-siqalu fi muhalli nasbin. menduduki kedudukan nasab. Ini kalau dia adalah dengan membiarkan yaknya. Jadi kalau kita memanggil ya rodi akobil ya harfu nidain. Rodi ismun mabniyun ismun mabniyun ala dhammin muqaddarin mana min dhuhurhi as-siqalu fi mahalli nasbin munada. Kalau kita irob munadanya kita letakkan di akhir. Kalau diletakkan di pertama seperti tadi. Radi munada mabniun ala dhammin muqaddarin mana amin dhuri as-siqalu fi mahalli nasbin. Menduduki kedudukan nasab. Artinya kalau dia kan munada mufrad, ala mufrad harusnya kan mabniun ala dhammi ya. Seperti ya Muhammadu, ya Ahmadu, ya Yazidu, ya Salmanu. Harusnya dia mabniun ala dommi. Tapi karena di sini adalah isi mangkus, maka cara i'rabnya nanti mabniun ala dommin muqaddarin. Faham? Dia cara mabninya dengan domma muqaddar. Dia mabni menggunakan domma juga namun muqaddar. Mana amin zuhuri mencegah dari menampakkannya asikolu adalah sikol. Fi mahallin nasbin. Menduduki kedudukan nasab sebagai munada. Yang kedua, dengan membuang yaknya. Jadi yaknya dibuang. dan membuang ya untuk isi mangkus hanya pada keadaan rofa dan dalam keadaan majrur. Membuang ya pada isi mangkus itu hanya pada keadaan rofa dan dalam keadaan majrur. Dan itu sudah pernah dilewati dulu. Di kita muktara pun ada. Isi mangkus, kalau dibuang yaknya, itu hanya dalam keadaan ro. Kalau dibuang alif lamnya ya. Alif lamnya dibuang, maka yaknya pun dibuang. Kalau dalam keadaan rofa, atau dalam keadaan majrur. Adapun kalau dia dalam keadaan nasab, alif lamnya dibuang, yaknya tidak boleh dibuang. Itu di Muktarob ada pembahasan itu. Artinya ini kita membuang ya itu harus isim itu dalam keadaan rofa atau dalam keadaan majrur saja. Dan di sini jelasnya dia dalam keadaan rofa ya. Mabniun ala domi Karena sebagai munada mufrad alam mufrad. Contohnya ya rodin akobil. Ya, ya rodin akobil. Rodin bacanya, ya-nya sudah dibuang. Kemudian tulis rodin, kita irup sekarang. Rodin munada mabniun ala dhammin muqaddarin. Rodin dia itu adalah munada mabniun ala dhammin muqaddarin. Yang mabni di atas dhamma yang muqaddar. Ala dhammin muqaddarin alal ya'i al mahzufati alal ya'i al mahzufati jadi dia adalah munada yang mabni di atas domma atas ya yang dibuang alal ya'i al mahzufati mana min zuhurihi as-siqal mana'a min zuhurihi as-sikol. Fi mahalli nasbin. Ya. Nah, di sini sudah kita sebutkan tadi dari dua poin ini yang dia munada eh, yang dengan membiarkan yaknya dan dengan membuang yaknya Diingat dan yang paling afdol dalam penggunaannya adalah membiarkan yaknya, tidak membuangnya. Ya. Yang paling afdol wal afdalu ibqaul ya dan yang paling afdol artinya dalam paling banyak penggunaannya dan paling baik penggunaannya adalah dengan membiarkan yaknya tetap ada. Tidak dengan membuang yaknya. Ya. Itu yang paling baik. Yaknya itu tetap ada dan tidak dibuang. Artinya, kalau kita ingin memanggil isi mangkus, alam tapi berbentuk isi mangkus seperti rodi atau hadi, maka yang paling bagusnya adalah bacanya ya rodi, ya hadi. Itu yang paling baik. Itu yang paling banyak penggunaan penggunaannya. Bukan dengan membuang yaknya. Kalau ada yang membuang, bisa, bisanya bisa. Cuman yang paling banyak penggunaannya adalah dengan menetapkan yaknya. Berikutnya alam yang berbentuk isi maksur. Kita ingin memanggil alam mufrad tapi bentuknya seperti bentuk isim maksur. Jelas? Ya, bentuknya itu seperti bentuk isim maksur. Seperti ada seseorang yang bernama Mustafa. Dulu kami di pondok punya kawan namanya Mustafa, nama Dura. Dia kan isim maksur. Mustafa, ada alif maksuro di akhirnya. Nah, sekarang kalau kita manggil isim alam yang berbentuk isim maksur ini, bagaimana cara mengirop alam tersebut. Contohnya, Ya Mustafa Akobil. bersabda, "Ya Mustafa, Akobil. Maka mengi'rob alam yang berbentuk isi maksur itu sama seperti mengi'rob alam yang berbentuk isi mangkus. Ya. Mengi'rob alam yang berbentuk isi maksur ketika kita masukkan ada watun nida itu sama persis dengan mengikrob alam yang berbentuk isi mangkus. Artinya punya dua cara juga. Membiarkan alifnya tetap ada ya Mustafa atau yang kedua membuang alifnya ya Mustafa. Cuman perbedaannya nanti kalau Eropnya, kalau ini mana amin zuhurhi at azur Ya. Kalau tadi mana amin zuhurhi asikol Kalau ini mana amin zuhurhi at azur Itu perbedaannya saja. Yang lainnya sama. Sama-sama fi mahali nasbin. Sama-sama i'rabnya nanti Mustafa munada Mabniun, ala dhammin muqaddarin mana min zuhuri at-ta'azzur fi mahalli nasbin. Itu sama. Mafhum? Perbedaannya cuma di Ta'azur sama sikol. Kalau isi mangkus, mana amin zuhuri at-sikol? Kalau isi maksur, mana amin zuhurihi at Ta'azur? Nanti kalau Eropa yang keduanya pun sama, Berarti boleh dengan membuang alifnya. Nanti cara mengirupnya juga sama. Ya. Memanggil sebuah kata tapi sebuah kata ini berbentuk domir mukhotob seperti ya anta. Ya anti misalkan seseorang memang seorang wanita memanggil kawannya yang wanita yang lain ya anti Seperti ya anta atau ya anti. Irobnya nanti anta munada mabniun ala dhammin muqaddarin. Dia tetap dihukumi ala mufrad ya. Artinya tetap mabniun ala dhammi karena tidak mudhaf dan juga tidak syabihun bil mudhaf. Ya munada mabniun ala dhammin muqaddarin. mana min zuhurihi harakatul bina al-asliyah. mana min zuhurihi harakatul bina'i al-asliyatu. Fi mahalli nasbin. Jadi i'rabnya seperti tadi. Anta munada mabniun 'ala dhammin muqaddarin mana min zuhurihi harakatul bina'i al-asliyatu fi mahalli nasbin. Anta adalah munada, dia mabni di atas dhamma yang ditakdirkan. Mana min zuhuri mencegah dari menampakkan dhamma tersebut harakatul bina'i al-asliyah. Harokat mabni secara asal. Anta memang dasarnya dibaca anta memang sudah harus di fathah. Jadi harokat mabeninya anta inilah fathah inilah yang mencegah untuk menampakkan mabniun ala dhamminya. Karena dia isim mabni fi mahalli nasbin, maka dia menduduki kedudukan nasab. Kemudian berikutnya memanggil isim isyarah. isyarah, isim mausul, ini sama nanti semuanya ya. Kita buat contoh dulu. Ya haula'i akbilu. Ya haula'i akbilu. Berarti syahidnya nanti di sini adalah haula'i. I'rabnya haula'i mabniun ala dhammin muqaddarin sama i'rab yang di atas tadi ini. Mana amin zuhurihi harakatul bina al-asliyah. Mencegah dari menampakkan tak domanya itu adalah harokat mabni yang asal. Fi mahalli nasbin. Menduduki kedudukan nasab. Kemudian manggil mausul, munada yang berbentuk isi mausul ya. Irobnya pun sama nanti. Tapi kita buat contohnya saja. Ya man fa'ala al khayro. Ya man fa'ala al khayro. i'rabnya seperti yang di atas tadi semuanya. Man di situ kan isi mausul, fa'ala sila mausulnya. Fa'ilnya nanti rob domir huwa kembali ke man. Al khayro sebagai maf'ul bihi-nya. Ya man fa'ala al khayro abshir. Kemudian berikutnya koedahnya lagi. Ini koedah tentang munada. Kaidahnya adalah tidak boleh memakrifatkan munada dengan menggunakan alif lam. Tidak boleh memakrifatkan munada. Munada berarti isim yang terletak setelah ada watun nida. Dengan menggunakan alif dan lam. Berarti kalau kita ingin mengatakan Muhammadun al-Muhammadu itu enggak boleh. Atau munada apapun. Ya, tidak boleh munada itu dimakrifatkan memakai alif lam. Alasannya dikarenakan tidak boleh menggabungkan antara isim yang memakai alif lam dengan ada watun nida. Dikarenakan tidak boleh menggabungkan isim yang memakai alif lam dengan ada watun nida. Makanya seperti kalau kita ingin memanggil nakiro maksuda ya. Itu bacanya ya rojulu, bukan ya arrojulu. Padahal kan harusnya kalau ada alif lamnya kan menjadi jelas yang diinginkan kan. Tapi ini bacanya ya rojulu, bukan ya arrojulu. Karena tidak boleh isi ma'rifat menggunakan alif lam itu digabungkan dengan ada watun nida itu sudah koedah yang ditetapkan. Makanya tidak boleh ada munada yang dia ma'rifat dengan alif lam. kecuali pada beberapa keadaan. Dan yang paling masyur hanya satu. Di Sini pun di kitab yang Anda pegang pun cuma satu. Kecuali pada beberapa keadaan dan yang paling masyhur keadaan itu hanya satu. Yang paling masyhur penggunaan munada memakai alif lam kemudian disandarkan kepada ada adawatun nida hanya satu yaitu munada lafdul jalalah ya Allahu paham cuman ini saja selain daripada ini tidak bisa dimasuki alif lam itu pun nanti ini penggunaan memakai ya Allahu itu juga kurang yang sering adalah Allahumma. Ya, alif lamnya dibuang, alifnya dibuang, kemudian digantikan dengan mim yang ditasdid sebagai tanda bahwasanya di situ ada adawatun Tidak eh yaknya dibuang ya, yaknya dibuang, kemudian digantikan dengan mim yang ditasdid sebagai tanda bahwasanya di situ ada adawatun nida. Allahumma. Cuman ini saja munada yang boleh memakai alif lam. Selain daripada itu, munadanya tidak boleh memakai alif lam. Ya ar-rajulu enggak boleh. Ya asy-syurtiyu enggak boleh. Ya, harus alif lamnya dibuang. Munada tidak boleh memakai alif lam. Kecuali hanya pada satu lafaz, yaitu lafaz Allah. Tapi yang paling banyak penggunaannya nanti yaknya dibuang diganti dengan mim yang ditasdid menjadi Allahumma. Ya, menjadi Allahumma. Kalau nanti mau memakai alif lam, misalkan harus dipisah dengan ayyuha atau ayyatuha. Berarti menjadi ya ayyuhal muslimun. Enggak boleh enggak boleh itu ya al muslimun itu enggak boleh. Paham ya? Bersambung langsung enggak boleh. Tapi kalau dipisah dengan ayyuha untuk muzakkar atau ayyatuha itu boleh. Itu namanya enggak bersambung langsung tentunya. Ya, dan i'rabnya kemarin juga sudah kita sebutkan. Tapi kalau yang bersambung langsung antara adawatun nida dengan isim yang memakai alif lam itu hanya lafdul